li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma inna na'udzubika min an nadilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nadlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina amin Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang mudah-mudahan semuanya senantiasa diberi keberkahan oleh Allah taala pada kehidupan, pada keluarga, pada umur, pada kesehatan, pada rezeki dan semua urusannya. Alhamdulillah malam hari ini kembali kita semua dimudahkan untuk kumpul bersama. Pertama untuk mengerjakan sholat maghrib berjamaah yang kemudian kita lanjutkan dengan mengkaji ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabawi yang berkaitan dengan rukun iman kelima, iman kepada hari kiamat yang lebih khusus tentang pembahasan surga. Ketika Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita Bapak Ibu untuk melakukan amal soleh ini insya Allah betul-betul menjadi amal soleh di mata Allah taala. Berarti kita bisa mengucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala insya Allah kita ini menjadi para calon penduduk surga karena banyak orang ketika mereka itu hendak melakukan kebaikan banyak sekali rintangan tetapi ketika panjenengan ketika panjenengan begitu mudah melakukan kebaikan-kebaikan ya insya Allah itu adalah bentuk daripada firman Allah yang berbunyi gimana Pak Marta bunyinya surat Al-Lail monggo masuk ndak ada yang apal surat al lain mana Pak Awi tadi kelihatan Pak Awi oh iya sing Pak Awi ya masya Allah surat al lain itu gimana awalnya Pak Awi Oh iya walaili idza yaghsha. Nah, yang berkaitan dengan bahwa calon penghuni surga itu dimudahkan Allah melakukan kebaikan itu ayat yang mana? Nggih, tak tunggu saya tak minum rosela dulu. Bismillah. Masya Allah Alhamdulillah bukan Rosella ini gimana bunyinya Pak Nur wa taqa wa saddaqa bil husna apa kata Allah yassiruhu lil yusra sebaliknya wa amma bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra fa amma man aqta adapun orang yang suka memberi yang suka membe memberi senyuman memberi infak, memberi kebaikan kepada banyak orang. Fa amman a'ta wattaqa di samping itu juga bertakwa wasaddaqa bil husna kemudian membenarkan al husna surga kata Allah fasanu yassiruhu lil yusra maka kami akan memudahkannya menuju al yusra surga sementara wa amma man bakhila orang yang bakhil wastaghna merasa kaya wa kadzdzaba bil husna dan mendustakan surga fasanu yassiruhu lil usra maka kami memudahkannya menuju neraka neraka naudzubillah nah mudah-mudahan Bapak Ibu Semoga yang kita lakukan malam hari ini dicatat Allah Ta'ala sebagai amal soleh Sebagai ibadah yang sangat memberatkan timbangan kita nanti dan kita berharap mudah-mudahan jika ini amal soleh jika ini ibadah semoga kita bisa kita jadikan sebagai wasilah mudah-mudahan dengannya nanti kita bisa dikumpulkan bersama-sama oleh Allah Ta'ala dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab amin Malam hari ini Bapak Ibu kita melanjutkan materi kita yaitu orang-orang yang dijanjikan Allah masuk surga. Pertama sudah kita bahas adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Yang kedua, <clears throat> orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah. Yang ketiga, orang-orang yang bertaubat dan menjauhi tauhid. Yang keempat, orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah dan berserah diri kepadanya. Yang kelima, hamba-hamba Allah yang ikhlas dan sekarang yang keenam, kita membahas yang keenam yaitu hamba-hamba Allah yang istiqomah. Apa sih Bapak Ibu istiqomah itu? Istiqomah itu terus-menerus. Jadi yang dinamakan orang istiqomah itu adalah yang terus-menerus selaku eh, terus-menerus melakukan amal soleh dimanapun dan kapanpun. Tidak melihat tempat, tidak melihat waktu. Kalau orang itu mengerjakan puasa pas Ramadan aja, kalau orang itu sholat malam ketika Ramadan saja, infak ketika Ramadan saja, selesai Ramadan selesai, maka dia tidak istiqomah. Karena istiqomah itu Bapak Ibu senantiasa berbuat baik tanpa apa? Tanpa terbatas dengan waktu tertentu maupun tempat ter tertentu. Kalau orang itu baik ketika di masjid saja, di luar masjid tidak baik, berarti tidak isti istiqomah. Jadi istiqomah itu kapanpun dan dimanapun. Dan itu terus dia laksanakan sampai mati itulah yang namanya isti istiqomah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada akhir surat Al-Hijr, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin wa'bud rabbaka beribadalah kepada Rabbmu hatta ya'tiyakal yaqin sampai datang kepadamu sesuatu yang yakin apa kematian jadi yang namanya istiqomah Bapak Ibu panjenengan terus melakukan kebaikan tanpa mengenal batasan waktu, tanpa mengenal batasan tempat sampai meninggal dunia, itulah yang namanya isti istiqomah. Sulit istiqomah itu, tapi sangat mudah bagi siapapun yang dimudahkan Allah Ta'ala untuk isti, istiqomah. Di samping kita ada azam, ada tekad untuk senantiasa berusaha istiqomah, kita juga minta pertolongan kepada Allah agar diberi keistiqomahan. Gimana doanya? sebagaimana yang biasa kita baca setiap habis sholat lima waktu yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik Allahumma ya Allah a'inni tolong saya ala zikrika senantiasa mengingatmu wa syukrika bersyukur kepadamu wa husni ibadatik dan memperbagus ibadah kepada kepadamu. Cuma sayangnya Bapak Ibu banyak dari kita termasuk saya juga itu mau cotok cuma lupa artinya apa gitu loh. Nah panjenengan ketika sholat jangan begitu Sholatnya Rabbil firli warhamni wahdini Tapi nggak tahu artinya nggak diresapi jangan Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Jadi kecumik-kecumik mulut tok tapi hatinya nggak hadir. Nah ini bukan itu yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berdoa juga demikian. Ketika kita berdoa itu paling tidak kita tahu maknanya. Kita tahu apa yang kita ucap ucapkan. Jadi Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa yang lain apa? Yaitu doa yang dibaca Rasulullah ketika sujud Bapak Ibu. Ya muqallibal qulub Wahai Rob yang membolak-balikkan haji Sabit qalbi ala dinik Teguhkan kalbuku di atas agamamu Wa ya musarrifal qulub Wahai Rob yang membolak-balikkan haji kalbi qalbi ila ta'atik Palingkan hatiku kepada ketaatan padamu Juga ada doa dalam Al-Quran Gimana Bapak Ibu bunyinya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana la tuzigh qulubana wahai Rabb kami jangan engkau simpangkan hati kami ba'dama apa tadi rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana setelah engkau memberi kami hidayah wa hab lana min ladunka rahmah dan anugerahkan kepada kami rahmatmu innaka antal wahhab sesungguhnya engkau maha pemberi doa itu penting Bapak Ibu doa itu pen penting makanya pada akhir surat Al-Furqan ya atau Asy-Syu'ara Al-Furqan mungkin Allah berfirman qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum qul ma ya'ba'u bikum rabbi Rabbku itu tidak peduli kepadamu laula du'aukum kalau bukan karena doa kali kalian. Jadi jangan meremehkan doa Bapak Ibu. Jangan meremehkan doa diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena apa? Karena doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berapa istrinya Bapak Ibu? Berapa? Mek dua tok. Saya sampai tahu dua tok ya. Nabi Sulaiman berapa? Banyak Nabi Sulaiman. Beliau berkata begini malam ini saya akan menggilir 100 istri gitu kan. Kata Nabi Sulaiman Sulaiman. Ya. Berarti Nabi Muhammad ini dari istri ke berapa? Pak Irwan. Dari istri ke kedua. Berarti ini barokahnya ta'addud ya Pak Nur ya. Bismillah. Kalau nggak ada ta'addud nggak ada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ya apa enggak Pak Awi? Betul nggih? Jadi ibu-ibu, kalau Nabi Ibrahim nggak menikah lagi dengan Siti Hajar, tidak mungkinlah keluar yang namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi datangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bapak Ibu kepada kita itu karena doa siapa? Karena doa Nabi Ibrahim Alaihissalatu Jadi doa itu penting. Rabbana gimana doanya itu Bapak Ibu? Ada yang tahu? Doa Nabi Ibrahim? Pak Junaidi, Pak Junaidi, Pak Haryadi, licin nggih. Gimana doa Nabi Ibrahim? Setelah uh, setelah beliau mendirikan pondasi Baitul Haram kan beliau mengatakan Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim kemudian rabbana wab'ats fihim rasula yani wahai rob kami ib'ats fihim utuslah datangkan pada mereka seorang rasul Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah kebalik Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Kalau yang wa yuzakihim itu dulu itu surat Al-Jumuah. Nah, jadi beliau berdoa pada Al-Baqarah ini, Rabbana wa ya Rabb kami wa ba'ats kirimkan kepada mereka utus kepada mereka rasulan seorang rasul yatmin uh, yatlu alaihim ayatik yang membacakan kepada mereka ayat-ayatmu wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata juga mengajarkan kitab dan hikmah yaitu sunnah wa yuzakkihim serta mensucikan mereka innaka antal azizul Hakim sungguh engkau maha perkasa maha bijak bijaksana jadi bapak ibu anani kita mungkin sekarang sobo masjid itu mungkin karena doa bapak-bapak kita dulu okay? jadi doa itu penting maka panjenengan juga jangan malas-malas dan jangan pernah lupa untuk mendoakan anak istri panjenengan semua Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doakan agar mereka senantiasa mendirikan salat. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Doakan mereka agar menjauhi kesyirikan patung-patung berhala-berhala. Kata doa, doa Nabi Ibrahim wa junubni wa baniya an na'budal asnam atau bacalah doa itu untuk kebaikan kita, anak-anak kita, orang tua kita. Doa yang dibaca Abu Bakar pada surat Al-Ahqaf <coughs> ayat 14 kalau tidak 13. Ada yang hafal Bapak Ibu? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu terus wa aslih li fi dzurriyyati persoleh ya Allah anak keturunanku wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin itu doa yang dibaca Abu Bakar ketika berumur 40 tahun tahun. Nah, jadi ini Bapak Ibu yang bernama istiqomah. Jadi kalau pengen istiqomah doa, terus berdoa, ya. Ya Allah, ya doa tadi itu. Ya, bisa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bisa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Bisa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idza hadaitana atau baca semua terus ya. Mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua keis istiqomahan Ayatnya Bapak Ibu bahwa orang-orang yang istiqomah ini dijanjikan masuk surga Surat Fusilat ayat 30 Kata Allah Innalladzina qalu rabbunallah Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rob kami adalah Allah Thumma Kemudian mereka istiqomah Nah jadi ketika mengucapkan Rob kami adalah Allah konsekuen. Ketika mengucapkan Rob kami adalah Allah berarti ibadahnya kepada Allah, hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, bertawakal berharap hanya kepada Allah, mencintai juga hanya karena Allah. Tsummastaqamu, kemudian istiqomah. Terus sampai meninggal dunia. Ketika sakaratul maut, tatanazzalu alaihimul malaika para malaikat turun temurun atas mereka ya sambil memberikan kabar gembira alla takhafu wa la tahzanu janganlah kalian takut dan jangan pula bersedih wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun dan beri apa bergembiralah dengan surga yang sejak dahulu sudah dijanjikan kepada kali kalian. Jadi Bapak Ibu jangan heran ketika ada orang yang meninggal kok tersenyum. Kenapa? Karena dia sudah melihat, Pak. Sudah melihat surga, sudah melihat neraka, sudah melihat para malaikat. Tentunya orang yang beriman itu ketika datang para malaikat dia bisa melihat mereka gitu loh. Dan para malaikat berkata, "Allah takhafu, jangan takut, wala tahzanu, jangan bersedih, wa absyiru bergabahagialah bil jannati allati kuntum tu'adun." Dengan surga yang sejak dahulu dijanjikan kepada kali kalian diperlihatkan surganya. Makanya dia terse tersenyum. Pernah tidak Bapak Ibu melihat orang meninggal tersenyum begitu? Pernah melihat langsung? Pernah? Halo? Insya Allah panjenengan semuanya lah nanti meninggalnya ya. Iya. Jadi Bapak Ibu, karena orang yang kondisi sakaratul maut itu yang gaib sudah tidak lagi gaib. Makanya itulah rahasianya kenapa tobat pada saat sakaratul maut tidak diteri diterima karena ketika sakaratul maut semuanya kelihatan surga kelihatan neraka kelihatan pasti beri beriman Sementara iman itu masih berharga ketika sesuatu yang gaib tetap gaib. Ketika yang gaib sudah menjadi lahir, sudah kelihatan, pasti semua orang beriman dan pada waktu itu iman tidak ada guna gunanya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna Allah yakbalu taubatal abdi malam yughorghir. Sesungguhnya Allah senantiasa menerima tobat hamba sebelum ughorghorah. Ghorghor itu nyawa sampai tenggor tenggorokan. Begitu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan saya dan Bapak Ibu semua orang-orang yang istiqomah dan senantiasa diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ini kelompok keenam yaitu hamba-hamba Allah yang istiqomah. Yang ketujuh Bapak Ibu orang-orang yang bertakwa. Dalilnya surat Ali Imran ayat 15 Allah berfirman lilladzina taqaw 'inda rabbihim bagi orang-orang bertakwa di sisi Rabb mereka jannatun تجري من تحتها الأنهار jannat surga-surga taman-taman tajri yang mengalir min tahtiha di bawah taman-taman itu al-anhar sungai-sungai dan perlu diketahui Bapak Ibu bahwa sungai-sungai surga itu airnya mengalir tanpa apa? pa pacul apa tanpa parit kalau sungai kita kan ada paritnya ya, ada tempatnya. <clears throat> Ini enggak ada tempatnya, jadi milik karpe dewe gitu gitu. Masya Allah. Kata Allah Ta'ala Khalidina fiha Mereka abadi di dalamnya Wa azwajum mutahharah Mereka juga mendapatkan istri-istri yang suci <clears throat> Wa minallah dan keridhaan dari Allah wallahu basirum bil ibad Allah itu maha melihat hamba-hambanya nah ini orang-orang yang bertakwa siapa sih orang bertakwa itu Bapak Ibu Orang bertakwa itu ada yang mengatakan alladzi ja'ala bainahu wa bainan nari wiqayatan yaitu orang yang menjadikan antara dia dengan neraka adanya wiqayah. Wiqayah itu pembatas. Itu orang yang bertakwa. Jadi menjadikan antara dia dengan neraka ada pemba, pembatas. Bagaimana caranya dengan senantiasa mengerjakan yang diperintahkan dan menghindari setiap yang di dilarang. Itulah namanya takwa. Dan orang yang bertakwa sifat utama mereka sebagaimana disebutkan pada awal surat Al-Baqarah kan Hudalil petunjuk bagi orang-orang bertakwa siapa mereka sifat pertamanya adalah alladzina yu'minuna bil ghaib yaitu orang-orang yang beriman kepada yang ghaib jadi masalah gaib ini nggak bisa dilogikakan Bapak Ibu. Ya. Yang namanya gaib ini tidak bisa dilogikakan tapi diimani. Tapi di diimani. <laughs> Nah, orang-orang bertakwa ini kata Allah inda rabbim di sisi Rabbnya mendapat jannatun tajri taman-taman surga-surga yang mengalir min tahtihal anhar sungai-sungai di bawahnya khalidina fiha mereka abadi Pak jadi yang namanya abadi itu tidak ada kesudahan tidak ada apa kesudahan selama lama lama lamanya nggak ada akhirannya nah wa azwajum mutahharah dan mereka mendapatkan istri-istri yang suci ya nah ini kan disebutkan umum bisa bidadari bisa mungkin istri-istri dunia yang suaminya masuk neraka gitu kan kan banyak bapak ibu waridwanum minallah dan mereka mendapat keriduan dari Allah. Nah, ciri lain orang bertakwa, Bapak Ibu, mereka itu lebih mengutamakan akhirat. Lebih mengutamakan urusan agama. Makanya Allah berfirman dalam surat At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang takut kepada Allah, pasti Allah memberinya jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib dan Allah memberinya rezeki dari sisi yang tidak pernah dia sangka-sangka. Orang bertakwa. Jadi mengedepankan apa mengedepankan akhirat misalnya dia bekerja nggak tahu baru tahu rupanya lo pekerjaanku selama ini riba misalnya karena dia bertakwa bismillah tobat ya bahasa sekarang kan hijrah gitu kan tobat meninggalkan pindah ke tempat ke, ke, ke, ke, ke kepada pekerjaan yang halal murni gitu atau dia ketika bekerja ini dilarang untuk sholat Jumat misalnya Ya, kalau sekali dua kali mungkin dimaklumi, tapi kalau tiap Jumatan tidak bisa Jumatan, Pak. Nek ini mending aku mati mlebu swarga timbangane urip tapi mlebu neraka. kan begitu. Jadi orang bertakwa itu Bapak Ibu lebih mengedepankan urusan dunia dunia apa? akhirat. Jadi lebih mengedepankan intinya sebagai seorang mukmin itu harus berkomitmen tujuan kita hidup ini adalah untuk ibadah Adapun selain itu adalah selingan gitu loh. Makanya kalau hidup kita ini semuanya selingan dapat apa di akhirat? Karena tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk cari makan apa? beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka ibadah kepadaku kata Allah. Ibadah yang dimaksudkan adalah tahu tauhid. Jadi e, beribadah dengan tauhid. Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyut'imun kata Allah. Saya menciptakan mereka kata Allah, saya nggak pingin agar mereka memberiku rezeki dan tidak pingin agar mereka memberiku makan. Nah, ini bedanya. Kalau manusia menciptakan sesuatu kan karena butuh. Ya, menciptakan meja karena butuh meja, menciptakan HP karena butuh HP. Nah, Allah menciptakan kita bukannya Allah butuh dan tidak butuh Allah Ta'ala itu. Justru kita yang butuh. Makanya Allah itu hanya menginginkan kita beribadah. Dan andaikan Bapak Ibu semua makhluk ini nggak ada yang ibadah kepada Allah, semuanya maksiat dan berbuat dosa kepada Allah, itu tidak merugikan Allah sedikit pun loh dan sekiranya mereka semua berbuat baik soleh semua itu juga tidak menambah sedikit pun kemuliaan atau kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah taala dalam hadis qudsi, "Ya ibadi wahai hamba-hambaku, Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum mazada dzalika fi mulki syai'a wahai hamba-hambaku jika kalian semua mulai yang pertama sampai terakhir dari jin dan manusia semuanya mereka itu berada pada satu hati orang yang paling bertakwa. Jadi bertakwa semua gitu loh. Kata Allah Ta'ala, mazadadhalika fi mulki syai'an. Itu enggak menambah kekuasaanku sedikit pun. Jadi jangan ada seorang pun dari kita yang ketika berbuat baik, berbuat soleh berarti kita berjasa kepada Allah tidak belas. Allah tidak butuh amal kita, justru kita yang bu butuh. Terus kata Allah, ya ibadi wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika mimma indi syai'a. Wahai hamba-hambaku, sekiranya kalian semua mulai yang pertama sampai terakhir dari bangsa jin maupun manusia semuanya itu berada pada hati orang yang paling bejat itu enggak mengurangi kekuasaanku sedikit pun gitu loh nah ini bapak ibu jadi jangan sampai kita kita itu merasa ketika kita bertakwa berarti kita memberikan jasa kepada Allah Taala sehingga Allah wajib untuk melakukan ini kepada kita tidak belas justru kitalah yang sangat butuh kepada kepada Allah Subhanahu wa Taala yang kedelapan, orang-orang yang diusir dari kampung halamannya dan disakiti di jalan Allah. Nah, ini mereka para penduduk surga rupanya. Kan banyak kan kaum muslimin ya diusir di Rohingya, di Palestina, di Suria, ya, di kem-kem pengungsian, itu diusir ya Allah kebanjiran, kedinginan, mati, nggak ada yang ngasih makan. Ya. Yeah jadi orang-orang yang diusir dari kampung halamannya dan disakiti karena Allah Ta'ala, karena Islam gitu loh. Bukan karena yang lain, jadi karena Islam. Kalau bukan Islam mereka nggak akan disakiti, jadi diganggu hanya karena mereka mus Muslim. Itu mereka adalah para calon penduduk sur surga. Kata Allah Ta'ala dalam surat Al Imran 195 فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم maka orang-orang yang hijrah dan diusir dari kampung halamannya wa udzu fi sabili dan mereka disakiti pada jalanku kayak bila disakiti karena mus muslim kayak Khobab ibnul Arad dinyos kepalanya dengan besi karena mus muslim wa wakutilu. kemudian mereka berperang dan terbunuh kata Allah la ukaffiranna anhum sayyiatihim pasti saya hapuskan kesalahan-kesalahan mereka jadi ini menunjukkan bahwa musibah yang menimpa seorang mukmin itu penghapus do dosa wala udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar dan pasti ku masukkan mereka ke dalam surga-surga taman-taman yang mengalir di bawahnya sungai-sungai thawabam min indillah sebagai balasan dari Allah wallahu indahu husnul thawab dan Allah pada sisinya ada pahala yang baik jadi Bapak Ibu siapapun yang mendapatkan musibah <clears throat> siapapun yang mendapatkan masalah dalam kehidupannya dan ingat semua orang itu pasti punya masalah semua orang pasti punya masa masalah. Enggak ada orang di dunia enggak dapat masalah. Wong Nabi Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam yang surga tidak akan dibuka pertama kali buat beliau aja memiliki banyak musibah kok, banyak ujian-ujian kan. Maka bagaimana dengan kita kita gitu kan? Nah jadi jangan dikira bahwa tidak ada orang di dunia ini yang tidak mendapatkan masa masalah. Semua pasti ada masalah. Cuma kadang kita tahu, kadang tidak. Allah kan jelas berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi kabad." Sungguh kami menciptakan manusia itu dalam kesusahan. Jadi yang namanya makabat itu masyaqqah, ta'ab, su'ubah, masyaqqah itu kesusahan, kelelahan, kesulitan itu pasti Bapak Ibu. Nah, Orang beriman yang cerdas itu yang gembira dengan apa yang dihadapi. Jadi dia alhamdulillah di sini lo pahala saya. Begitu Bapak Ibu. Jadi kalau panjenengan diuji Allah Subhanahu wa taala, jangan malah putus asa, jangan malah marah-marah, malah tidak sholat, malah lain sebagainya ya. Tapi ingatlah justru di sini ini loh Allah memberiku paha pahala. Dan memang Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan ada orang-orang yang mereka itu di catatan Allah Ta'ala itu sebagai penduduk surga Bapak Ibu tetapi amalnya nggak sampai pada amalan yang menjadikan mereka pantas masuk sur surga maka apa yang dilakukan Allah Ta'ala Allah senantiasa memberikan kepada mereka perkara-perkara yang tidak mereka sukai Nabi Shallallahu Wasallam bersabda innar rojula Inna rojula sesungguhnya seseorang takunulahu manzilatun indallah memiliki kedudukan di sisi Allah di surga. Fama ya belughuha bi amal, tapi amal dia itu belum sampai ke sana. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fala yazalullahu yabtalihi bima yakrah." Maka Allah senantiasa mengujinya dengan perkara yang tidak dia sukai hatta yublighahu dzalik hingga menyampaikannya <clears throat> hingga menyampaikannya pada kedudukan terse tersebut. Jadi ini Bapak Ibu. Ini golongan yang ke tujuh yaitu eh ke 8 yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya dan disakiti di jalan Allah itu ujian Bapak Ibu dan tentunya ujian orang itu berbeda-beda sesuai dengan kualitas iman masing-masing. Semakin tinggi imannya, semakin berat ujiannya. Ya sama seperti panjenengan ketika sekolah, semakin tinggi tingkat jenjang sekolahnya, semakin sulit soalnya. Tidak mungkinlah soal anak SD dengan anak SMA sama. Dan tidak mungkin juga soal anak SMA sama dengan anak-anak mahasiswa S1 kan begitu. Jadi semakin tinggi jenjangnya semakin tinggi pula ujian ujiannya ya hanya saja Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk melampaui ujian-ujian itu dan kita semua lulus darinya. Amin. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu, kok lama dari saya sampai Irwan? Jam berapa sekarang? Monggo Bapak Ibu tak kasih kesempatan bertanya. Nendalah tak tutup aja wis. Yang kesembilan Bapak Ibu ya yang dijanjikan masuk surga adalah orang-orang yang bangkit pada waktu malam. Bukan untuk nonton sepak bola, bukan untuk karaokean, tapi untuk zikir dan sholat dalam surat as sajidah ayat 16 dan 17 Allah berfirman tata tatajafa junubuhum tata tatajafa itu jauh ya junubuhum lambung mereka jadi yang namanya jambun itu kan samping ya ini jambun, jamannya junub, samping kanan maupun samping kiri. Jadi samping kanan dan samping kiri mereka itu jauh. Anil madhaji dari tempat tidur. Kenapa? Ya doa Robbahum karena mereka sibuk berdoa kepada Robnya khaufan watomaan karena takut dan penuh harap wa mimma razaqnahum yunfiqun di sisi lain mereka senantiasa menginfakkan apa yang kami rezekikan kepada mereka Bapak Ibu pernah ndak panjenengan mendengar orang berkata kalau saya berbuat ketaatan kalau saya melakukan amal soleh dengan niat biar masuk surga lah ikhlas pernah dengar ndak? Halo, pernah dengar mboten? Itu benar apa salah? Halo? PR Dijawab Rabu depan insya Allah. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau sesuai ayat ini khaufan wa tama'a salah. Jadi mereka ini lambungnya jauh dari tempat tidur untuk sholat, untuk berdoa kepada Allah. Khaufan karena takut akan siksa Allah Ta'ala. Watoman karena tamak rakus terhadap sur surga. Nah, ayat ini juga masih banyak ayat yang lain. Ini Allah Ta'ala ketika menceritakan demikian, itu dalam rangka memuji atau mencela. Halo? Memuji Justru orang-orang yang dipuji Allah di sini tuh mereka takut kepada neraka sehingga mereka bangun malam, mereka juga sangat berharap dan minta surga sehingga mereka bangun ma malam. Jadi kata Allah khaufan wa tama'a, takut dan tamak itu takut masuk neraka, tamak agar bisa masuk sur surga. Ya insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang Bapak Ibu terima kasih atas perhatiannya Jazakumullahu khairan. Saya ucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum salam mari kita berdoa dulu. <clears throat> Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. <clears throat> Allahumma barik lana fi corona Allahumma barik lana fi corona wasallithu ala kulli kafirin wa zalimin wa munafiqin wa mariqin wa mariqin wa muharibin lidinik wa najji minhu kulla muslimin mustad'afin madlum فإنه جند من جنودك أمره بيدك تصيب به من تشاء وتصرفه عمن تشاء إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نعوذ بك من البرص wal junun wal judam wa min sayyil asqam Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilih ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa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 العالمين اللهم اضرب الظالمين بالظالمين اللهم اضرب الظالمين بالظالمين ونجنا من بينهم سالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته